akan uh, menyebutkan beberapa pesan-pesan selama kita berjalan di atas dakwah al-sunnah wal jamaah ini. Mengingat perjalanan dakwah mengajak umat kepada agama Allah merupakan suatu amalan yang sangat memerlukan upaya yang besar, sangat memerlukan ta'awun yang besar, yang didasari semuanya dengan keikhlasan dan perjuangan. Maka dengan melihat berbagai rintangan yang ada di hadapan kita semua, di medan dakwah ini kita hendaknya yang pertama betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Sesuatu yang sifatnya duniawi bisa kita cari, boleh kita cari kita mau berdagang, kita mau bekerja, boleh-boleh saja. Tapi janganlah kita menjadikan dakwah kita sebagai alat untuk mencari penghasilan. Janganlah kita menjadikan dakwah kita sebagai alat untuk mempopulerkan diri kita atau niat-niat yang lain mencari pendukung atau kelompok tidak hendaknya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala Keikhlasan ini merupakan motor yang sangat besar dalam dakwah, dalam menyebarkan dinul Islam, agama Islam dan sunnah. Dengan ikhlas seorang akan pulat akan bersabar menghadapi berbagai macam problem karena dia dalam dakwahnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan suatu apapun dari manusia. Kalau orang mengharap dari manusia sesuatu maka ketika dia tidak mendapatkannya dia pun akan putus asa dan akan melemah tapi seorang yang ikhlas tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Seperti yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jal tentang para rasul. Mereka senantiasa mengatakan in ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada balasan bagiku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala sehingga para rasul kita dapati begitu gigih walaupun mereka mengeluarkan segala apa yang mereka punya sampai pun harta yang mereka punya untuk dakwah bukan sebaliknya mengharap harta dari dakwah mereka mengeluarkan tenaga waktu semuanya demi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dalam waktu yang sekian lama. Beliau tidak putus asa. Beliau tidak melemah. Beliau terus bersemangat menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau juga begitu gigih di dalam berdakwah, menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan besar. Tapi semuanya itu tidak membuat beliau lemah. Beliau tetap bergeming di atas kebenaran dan berjalan di atas kebenaran sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lihatlah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Beliau juga begitu gigih. Walaupun menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, sekalipun dari kerabat sendiri, keluarga sendiri, tapi beliau tetap menghadapi dengan kesabaran dan keuletan sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dan membuahkan hasil. Untuk masalah hasil serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Karena kewajiban kita di dalam berdakwah adalah menyampaikan adalah menerangkan hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna 'alaika al balagh. Tidak ada kewajiban atas atasmu kecuali menyampaikan. Kemudian Nabi juga menyebutkan kepada kita bahwa di antara para nabi tidak ada pengikutnya kecuali hanya sekitar 10 orang. Ada pula seorang nabi yang bersamanya hanya satu atau dua orang. Ada pula seorang nabi yang tidak bersamanya seorang pun dari pengikutnya. Nah, menunjukkan bahwa urusan hasil siapa yang mengikuti atau tidak mengikuti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah apa? Melaksanakan kewajiban kita untuk berdakwah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hal yang kedua berusahalah kita untuk tetap istiqamah di atas jalan yang kita pilih ini. Jalan ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah dan jalan dakwah ini. Tetaplah berusaha untuk istiqamah di atasnya. Tantangan memang banyak. Seperti antum ketahui dan antum lihat serta antum dengar baik dari arus syubhat maupun arus syahwat arus syubhat seperti yang kita lihat bahwa begitu banyak aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Syiahnya, khawarisnya Mu'tazilahnya, sufiyahnya dan yang lain-lain gerakan-gerakan dakwah jemaah-jemaah dakwah Ikhwanul Muslimin Hizbut Tahrir dan yang lain dari berbagai macam eh, gerakan-gerakan uh, gerakan -gerakan dakwah nah masing-masing dari mereka melakukan aktivitas mengajak manusia untuk gabung dengan mereka untuk mengikuti alur pemikiran mereka dan keyakinan mereka. Dengan berbagai fasilitas yang ada dan mungkin dengan majalah, dengan uh, eh, CD, apa rekaman-rekaman, dengan internet, dan berbagai fasilitas bahkan dengan televisi, radio dan yang lain yang bisa menjangkau ke tempat-tempat yang sangat jauh. Nah, arus syubhat seperti ini begitu kuat. Masing-masing dari mereka bergerak dalam bidang mereka itu. Sisi yang lain arus syahwat yang juga begitu kuat menyeret sekian banyak manusia yang akhirnya mereka berjatuhan dan terseret mengikuti arus syahwat. Sehingga berbagai macam aktivitas syahwat kita dapati begitu marak dan betul-betul menggoda manusia. Kalau lakukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan kita semua masing-masing kita mungkin akan larut dalam berbagai macam arus syubhat syahwat itu. Karena begitu mudahnya untuk mendapatkannya dan itu semuanya bukan kita mendatangi tapi syahwat-syahwat itulah yang mendatangi dan menawarkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu berusahalah untuk tetap istiqamah. Kita semuanya istiqamah di atas dinul Islam, istiqamah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah salafiyah. Tentu keistiqamahan itu akan terwujud dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi penyebab-penyebab hilangnya keistiqomahan. Jangan mendekati syubhat-syubhat. Jangan mendekati syahwat-syahwat. Berusaha menjauh, menyingkir darinya dan menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan pahala yang begitu besar sebagai pahala atas keistiqomahan mereka dan sebagai ganti atas apa yang mereka tinggalkan dari berbagai macam syahwat. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya, Innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, fala khawfun alaihim balahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan punya rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Ketika mereka mendekati wafat mereka, takut akan masa depan mereka di akhirat, Allah Azza wa Jalla tentramkan mereka sehingga nggak khawatir nanti atas akhirat mereka. Mereka pun tidak bersedih atas apa yang mereka tinggalkan dari dunia ini. Allah Azza wa Jalla akan menanggung semua yang ditinggalkan olehnya sehingga ia akan datang menuju kepada Allah dalam kondisi tenang dan tentram. Inilah buah daripada keistiqomahan. Dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallah thumma tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, malaikat-malaikat akan berturunan kepada mereka satu demi satu turun mendatanginya dan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih wa abshiru bil jannah Berbahagialah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun yang kalian dulu dijanjikannya. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Dan untuk kalian apa yang kalian inginkan di akhirat. Ikhwani rahimakumullah. Sesungguhnya janji yang Allah janjikan tidak akan Allah selisihi kenikmatan yang Allah sediakan, kenikmatan yang tidak terhingga sehingga berbahagialah mereka yang istiqamah meninggalkan sesuatu yang sedikit demi memperoleh sesuatu yang banyak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang ketiga termasuk yang sangat penting dan ini juga terkait dengan keistiqomahan hendaknya kita senantiasa mengambil bimbingan dari para ulama rahimahumullah para ulama hafizahumullah terutama mereka yang kibar dari para ulama para ulama rahimahumullah mereka adalah penerus para nabi mereka itulah yang mengetahui hukum secara hakiki. Mereka itulah ahlul hikmah, orang-orang yang bijak dalam berdakwah. Mereka itulah orang yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk taat kepada mereka dan untuk mengembalikan urusan-urusan kita kepada mereka. Oleh karena itu, senantiasa mengikuti bimbingan para ulama merupakan salah satu kunci keberhasilan kita dan keselamatan kita. Alhamdulillah di masa ini berbagai fasilitas Allah mudahkan untuk mengambil fawaid, faedah-faedah dari para ulama kita yang masih hidup maupun yang telah wafat sehingga kita bisa terbimbing dalam menghadapi berbagai macam problem di masa kita berdakwah dan kita menjalani ajaran agama kita ini. Jangan sampai kita lepas dari para ulama. Yang lepas dari para ulama ibarat ayam-ayam yang kehilangan induk. Mereka tanpa bimbingan para ulama akan tersesat. Mereka akan menjadi sasaran untuk dimangsa oleh berbagai macam yakni hewan-hewan buas yang siap menerkamnya. Makanya Nabi mengatakan wa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Serigala itu kalau makan dari kambing yang dia makan adalah kambing yang menyendiri. Maka dari itu janganlah lepas dari bimbingan para ulama dan bersendiri dalam mengamalkan agama ini nanti akan menjadi mang apa akan dimangsa oleh hewan-hewan buas tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis al barakatu ma'a akabirikum keberkahan itu bersama ulama-ulama besar kalian. Kita menjadi uh, terbimbing mendapat barokahnya mengikuti para ulama besar sehingga jalan kita selamat. Ahibati fillah rahimakumullah. Berikutnya juga hendaknya kita memperbanyak yakni talabul ilm dengan berbagai macam fasilitasnya. Alhamdulillah dakwah al-sunnah adalah dawah yang memiliki ciri khas uh, banyak di dalam talabul ilm ini merupakan suatu keistimewaan yang ada pada dakwah ahli sunnah dan tidak ada pada dakwah-dakwah yang lain. Dakwah ahli sunnah adalah dakwah ilm wal amal. Dakwah ilmu dan amal. Perbanyak talabul ilm dari berbagai bidang ilmu agama, bab akidah, ibadah terus sampai ilmu-ilmu alat bahasa Arab, nahunya, sorofnya, dan seterusnya. Dengan kita terus memperbanyak ilmu dan kita senantiasa boleh ilm, maka jelas ini akan membentuk pada diri kita kemampuan dan yakni uh, ilmu yang banyak yang membuat kita Bismillah akan terbimbing. Ikhwani fiddin rahimakumullah Bagi antum yang telah belajar bahasa Arab Sehingga memahami bahasa Arab melalui bacaan Atau juga memahami bahasa Arab melalui apa yang didengar fahmul musmu' maka jadikan kemampuan tersebut sebagai sarana penting untuk menambah ilmu perbanyak membaca buku-buku para ulama jangan sekedar mencukupkan dengan apa yang pernah dipelajari di pondok-pondok pesantren itu merupakan miftah kunci dan insyaallah Allah miftah sa'adah kunci kebahagiaan. Gunakan kemampuan itu untuk banyak membaca buku-buku para ulama. Luangkan waktu untuk membaca buku-buku para ulama. Buat jadwal untuk itu. Jangan sampai kita yakni terkalahkan oleh kegiatan walaupun itu bermanfaat tapi kita melupakan pembekalan diri kita dengan mengambil fawaid dari bimbingan-bimbingan para ulama di buku-buku mereka. Kita ini masih sangat kurang dalam ilmu. Kita ini yakni masih tergolong jahil masih banyak sekali ilmu-ilmu yang ternyata kita ini belum mengetahuinya. Maka untuk itu banyak terus bekali diri kita dengan membaca buku-buku para ulama. Begitu pula dengan kemampuan kita di dalam mendengarkan dan memahami bahasa Arab. Ambillah juga faedah dari rekaman-rekaman para ulama kita betapa banyak rekaman-rekaman uh, ilmu dari para ulama kita ya Syekh Al-Albani Syekh Ibn Baz Syekh Ibn Uthaymin Syekh Mukbil dan para ulama yang lain yang alhamdulillah Allah jaga ilmu-ilmu mereka di rekaman-rekaman tersebut Begitu pula mereka yang masih hidup di masa ini, mereka juga yakni bisa kita ambil ilmunya melalui sarana-sarana tersebut. Maka hendaknya kita menyadari hal itu, kita dengar, kita ambil faedah, kita apa perbanyak. Semoga dengan itu walaupun kita sudah tidak lagi di bangku sekolah, tidak lagi di bangku madrasah, tidak lagi di halakah-halakah di santren, tapi kita tetap menambah mendapat tambahan-tambahan ilmu. Bagi kita yang mungkin tidak mengetahui bahasa Arab, tidak memahami baik melalui bacaan maupun pendengaran. Belajarlah bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kita. Umar radhiyallahu anhu mengatakan ya kalau nggak salah beliau yang mengatakan ta'allamu al-lughata al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum belajarlah bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama kalian kita belajar bahasa Arab bukan seperti kita belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Yang ketika orang mempelajarinya murni karena halal yang sifatnya duniawi. Tidak ada sangkut pautnya dengan din, umumnya begitu. Tapi kita belajar din eh, bahasa Arab ini karena uh, agama kita Allah turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam berbicara dengan bahasa Arab. Para sahabah radhiyallahu anhum juga berbicara dengan bahasa Arab. Para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in juga seperti itu. Kalau kita ingin benar-benar memahami Islam, maka bahasa Arab wajib kita pelajari. Buku-buku terjemahan itu hanya sekian persen dari buku-buku Islam yang belum diterjemahkan jauh-jauh lebih banyak. Kita tidak bisa menyelami lautan ilmu tersebut kecuali kalau kita mengetahui bahasa Arab. Maka belajarlah bahasa Arab sampai kita bisa membaca dan paham apa yang kita baca dengan pemahaman yang benar sampai kita paham apa yang kita dengar dari ungkapan bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Kemudian jadikan itu sebagai alat untuk kita uh, mempelajari lebih lanjut ilmu Islam ini. Dan tentunya juga selama belum bisa bahasa Arab tersebut, istifadalah dari para asatidah baik dalam ceramah-ceramah maupun daurah-daurah yakni intensif nah, yang membahas kitab-kitab sehingga kita bisa memahami kitab-kitab tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wasiat yang selanjutnya adalah uh, jangan kita malu untuk bertanya ketika kita tidak paham. Ilmu agama ini untuk mengamalkannya memerlukan suatu pemahaman yang benar. Memerlukan suatu pemahaman yang benar. Sehingga jangan sampai kita hanya mengira-ira kira-kira seperti ini, kira-kira seperti itu. Jangan. Ketahuilah hukum suatu masalah dengan benar, dengan yakin. Kemudian baru diamalkan. Untuk itu, ketika ada sesuatu yang kita belum paham dari hukum-hukum agama kita, hendaknya kita bertanya. Dengan banyak bertanya tersebut, tentunya pertanyaan yang demi kepahaman, bukan pertanyaan yang sifatnya itu karena tidak terima, karena ingin menghindar, karena yakni uh, istilahnya kalau bahasa Jawa ngeyel ya, tidak tunduk kepada kebenaran. Ini pertanyaan yang seperti ini tidak dibenarkan. Tapi pertanyaan yang itu istirsyad mohon bimbingan, istifham, minta pemahaman yang benar. Ya, walaupun itu sering dilakukan adalah pertanyaan yang diperbolehkan. Ya, dulu Abdullah bin Abbas yakni diriwayatkan dari beliau mengatakan kalau boleh helm di bin akul warisanin sa'ul. Aku dulu belajar ilmu ini dengan kalbun akul kalbu yang terus berpikir ya memahami dan memahami dan lisanin saul lisan yang suka bertanya maka dari itu kalau orang yang malu bertanya dia tidak akan mendapatkan ilmu Al-Imam Mujahid rahimahullah taala mengatakan la yatlubul ilm mustahyin wala mustakbir tidak akan bisa talabul ilm seorang yang malu dan seorang yang sombong. Sombong merendahkan orang maka karenanya dia tidak akan mau mengambil ilmu dari yang lain. Malu menghalangi seseorang ya untuk bertanya sementara sebetulnya dia belum paham. Maka janganlah rasa malu membuat kita tidak mau bertanya pada sesuatu yang kita belum paham. Nah, hibati rahimakumullah dan uh, yang terakhir nah, yakni hendaknya kita juga berusaha eh, terus berjuang memperbaiki pendidikan-pendidikan kita menuju kepada yang lebih baik, menuju kepada yang lebih sempurna karena pendidikan-pendidikan kita untuk di masa yang akan datang sangat diperlukan terutama untuk Intern salafiyin sunnah wal jamaah bahkan lebih daripada itu dibutuh diperlukan oleh umat pada umumnya seperti yang kita ketahui di sebagian tempat yakni masyarakat dengan ucapan ataupun tidak mereka telah mengakui betapa rusaknya pergaulan dan pendidikan di luar dan betapa bagusnya pendidikan salafiyin sehingga banyak mereka mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik oleh salafiyin terutama di masa kanak-kanak mereka. Nah, ini sebagai gambaran sederhana tapi bukan hampa Artinya ini sederhana terjadi di beberapa tempat, tapi ini menandakan suatu hakikat yang ada dan akan seperti itu pada umumnya insya Allah. Di tempat-tempat yang lain juga. Maka dari itu sangat diperlukan untuk yakni kita terus uh, berusaha membangun dan memperbaiki pendidikan-pendidikan kita eh, sunnah wal jamaah agar dengan itu kita bisa memberikan sumbangsih kepada Islam dan muslimin dan kepada negeri ini untuk memperbaiki keadaan kita. Ya. Ini merupakan hal yang penting demi uh, kemajuan dakwah dan kemajuan Islam bahkan kemajuan negeri kita Ya. Selama kita mampu berbuat, berbuatlah. Jangan dibiarkan mereka ahlul batil, orang-orang yang di atas kebatilan, ahlul fasad, orang-orang yang rusak. Terus melakukan berbagai macam aktivitas mereka sementara kita diam berpangku tangan. Jangan rela untuk diri kita diam berpangku tangan sementara mereka terus melakukan aktivitas mereka. Jadilah hidup kita ini hidup perjuangan. Jadilah hidup kita ini hidup yang penuh dengan perjuangan sampai akhir hayat kita. Inilah yang mungkin bisa kita lakukan dari perjuangan ya, dakwah dan tarbiyah. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang uh, eh, mafatih lil khair maghaliq lishar Pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup kejelekan. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang Allah tundukkan kita untuk berbagai amal-amal kebaikan sehingga kita dengan itu mengharapkan yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan dari siksanya baik di dunia, di alam kubur dan tentunya di akhirat.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 Alhamdulillah